Kenapa demikian? Karena untuk mengamalkan kebaikan kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab tanpa Allah memberikan kepada kita bantuan dan hidayah, kita tidak akan bisa melakukan kebaikan. Oleh karena itulah ya, setiap hari kita mengucapkan iya karena budu wa iya karena stain. Ya Allah hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Mengapa Allah menyebutkan meminta pertolongan setelah menyebutkan yang meminta ibadah apa beribadah? Kata para ulama, "Li'anna ibadah ibadah tasakilah Karena ibadah itu berat. Maka kita minta tolong kepada Allah supaya Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk beribadah. Oleh karena itulah di antara doa yang Rasul ajarkan kepada seorang sahabat yang bernama Muad bin Jabal, nih ya. Apa kata Rasulullah dalam riwayat, dalam riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan yang lainnya? Kata Rasulullah, "Ya Muad, ini uhibbuk." Hai Muad, aku mencintai kamu. La tada'anna dubura kulla salati kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala ذكرك wa syukrika wa husni ibadatika. Jangan kamu tinggalkan doa ini setelah kamu selesai sholat untuk mengucapkan doa ini. Apa itu? Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku ala zikrika untuk selalu berzikir kepadamu Bantu aku untuk berzikir kepadamu. Wa syukrika, bantu aku untuk mensyukuri nikmatmu. Wa husni ibadatika, bantu aku untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa yang sangat penting sekali. Apa itu meminta bantuan kepada Allah untuk selalu bisa berzikir, Pak. Zikir ibadah yang sangat ringan. Semua kita pasti bisa mengucapkan subhanallah, ya tidak? Semua kita pasti bisa mengucapkan alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tapi terkadang banyak di antara kita untuk berzikir jangan lama-lama, 15 menit saja terkadang berat gitu ya. Untuk berzikir bahkan untuk untuk membiasakan lisan berzikir itu berat, Pak. Padahal zikir itu utama apa keutamaannya besar. Kata Rasulullah SAW, Allah Taala berfirman dalam Al Quran, "Wadzakirin Allah kathira, wadzakirat a'adda Allahu lahum maghfirata wa ajran azima." Laki-laki dan wanita yang banyak berzikir, Allah persiapkan untuk mereka apa? Pahala besar dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah ya akal Islam azakumullah. ya Ternyata kalau Allah tidak membantu kita untuk berzikir, kita sulit untuk berzikir. Ya, ketika ada orang naik kendaraan, seringkali kita lupa apa doa naik kendaraan. Ketika kita masuk pasar, seringkali kita lupa masuk pasar. Setelah selesai sholat, terkadang harusnya dikir, ingat pekerjaan sana sini, akhirnya dia tinggalkan dikir. Di waktu pagi dan petang, ya, di sana Rasulullah mengajarkan dikir pagi dan petang. Seringkali lupa. Kenapa? Karena memang syaitan berusaha bagaimana seorang hamba itu tidak berzikir. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa. Ya Allah, bantu aku. Untuk apa? Untuk selalu berzikir kepada engkau. Bantu aku ya Allah, ya untuk mensyukuri nikmatmu. Bantu aku ya Allah, untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Kebaikan ya akhi, ketaatan mungkin panitia bisa menentukan anak-anak ya biar ribut ya ikhwata Islam azakumullah wa yakum <clears throat> kebaikan yang harus kita ketahui adalah yang pertama bahwa kebaikan itu adalah yang menurut Allah dan Rasulnya baik. Kebaikan adalah yang menurut Allah dan Rasulnya baik. Mengapa? Karena sesuatu yang kita pandang baik belum tentu itu baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dipandang oleh kita buruk belum tentu di mata Allah itu buruk ya. Makanya Allah taala berfirman apa? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun dalam surat al-baqarah diwajibkan atas kalian berperang dan itu berat buat kamu berapa banyak boleh jadi kata Allah kamu tidak menyukai sesuatu ternyata itu baik buat kamu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu ternyata itu tidak baik buat kamu Allah yang tahu kamu tidak tahu kata Allah oleh karena itulah ya akhi azakumullah, jangan kita menilai baik kecuali sesu, ya, telah ada burhan buktinya dari Allah dan Rasulnya. Di zaman Rasulullah terkadang sebagian sahabat menilai suatu perbuatan itu baik, tapi ternyata diingkari oleh Nabi. Salawatullahi alaihi wasallam. Sebuah contoh misalnya dalam red Muslim dalam sahihnya Ja'a salah satu nafarin ila azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga orang datang ke istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Yas'aluna an ibadati Rasulillah. Mereka ingin bertanya bagaimana sih ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa akhbaruhum. Maka para istri Nabi pun mengabarkanlah bagaimana sih ya apa namanya ibadahnya Rasul apa yang terjadi Pak? Faka'annahum taqalluha. Rupanya tiga orang ini menganggap kok ibadah Rasulullah sedikit sekali. Ibadah Rasulullah SAW ringan sekali. Faqala ahaduhum. Maka berkatalah salah seorang dari mereka. Apa kata mereka? Aina nahnu min Rasulillah? Faqad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma akhar Siapa kita dibandingkan dengan Rasulullah? Pantas saja kalau Rasul ibadahnya seperti itu. Kenapa? Kata dia, karena Rasulullah kan sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Sementara kita tidak. Fakal ahadum, maka yang satu berkata amma ana fa usallil kullah saya akan beribadah salat malam semalam suntuk tidak akan pernah tidur setiap malam dia ingin beribadah kepada Allah tapi ingin salat malam tapi semalam suntuk Pak Masya yang satu lagi berkata apa? Amma ana fa'asumud dahra kullah. Saya maunya saya akan berpuasa terus-menerus. Wala uftir, saya tidak akan berbuka. Yang satu lagi berkata apa, Pak? Amma ana fala atazawwajun nisa. Adapun saya, saya tidak akan menikah. Saya mau ibadah saja. Lihat Pak, tiga sahabat ini ingin berbuat baik dan mereka memandang ini sebuah kebaikan yang besar. Salat tahajud bagus. Berpuasa bagus, dianjurkan syariat. Ya, beribadah bagus dianjurkan syariat tapi tata caranya lihat. Ya. Fabalagha dzalika ila Rasulillah SAW. Rupanya sampailah kabar tiga orang ini kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah kepada mereka? Antum antumul ladzina qultum kada wa kada? Apakah kalian yang pernah mengatakan begini dan begitu? Kata mereka betul ya Rasulullah. Kata Rasulullah ama wallah inni akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Ketahuilah oleh kalian, aku ini lebih bertakwa dari kalian dan lebih takut kepada Allah dari kalian. Walakinni usalli lail wa anam akan tetapi saya sholat malam, saya pun tidur malam. Wa asum, wa uftir. Saya berpuasa, saya juga berbuka. Wa atazawajun nisa dan aku pun menikah dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni kata beliau. Siapa yang tidak menyukai sunnahku ya. Siapa yang tidak menyukai sunnahku maka ia bukan golonganku. Perhatikan Pak ya. Lihat ya, tiga orang ini, tiga orang ini menganggap bahwa perbuatan mereka baik. Sholat tahajud, sholat tahajud bagus tidak? Bagus. Tapi masalahnya dia mau sholat malam semalam suntuk pak. Berpuasa, berpuasa bagus tidak pak? Bagus. Tapi masalahnya dia ingin berpuasa terus menerus tidak berbuka. Setiap hari puasa. Yang ketiga dia tidak mau menikah karena karena dia ingin ibadah. Ibadah bagus tidak Pak? Bagus. Tapi Nabi saw mengingkari tiga orang ini karena mereka melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Ini menyiksa diri namanya. Maka oleh karena itu ya akhi azakumullah yang harus kita ketahui bahwa kebaikan itu ya kebaikan itu adalah yang dipandang oleh Allah dan Rasulnya apa? Baik. Yang menurut kita baik belum tentu baik. Makanya kalau Anda atau kita semua berkata, "Oh, ini kan baik, baik." Mana buktinya dari Allah dan Rasulnya? Kalau masalah dunia, seseorang boleh berbicara dengan pendapatnya. Tapi dalam masalah agama, ingat agama ini milik siapa? Allah. Allah berfirman, "Ala lillahi dinul khalis." Ketahuilah milik Allah lah agama yang murni ini berarti kembalikan kepada empunya. Siapa saja yang ingin berbicara tentang agama wajib berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ijma atau kias ya, karena itu merupakan dasar-dasar Islam. Nah, akal Islam azakumullah wa iyyakum. Jadi kebaikan itu ya sekali lagi berdasarkan menurut Allah dan Rasulnya apa? Baik jalan menuju kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tidak sia-sia, Pak. Allah menciptakan manusia itu karena ada tujuan yang besar, yang agung. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka apa? Beribadah kepadaku saja, kata Allah. Dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 itu. Jangan kita mengira bahwa kita hidup di dunia dibiarkan oleh Allah sia-sia. Allah berfirman, Ayah sabul insanu ayyutroka sudah. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja? Kata Imam Syafi'i, ay la yu'maru wa la yunha. Artinya manusia tidak akan diperintahkan oleh Allah, tidak akan diberikan larangan oleh Allah, tidak mungkin, Pak. Allah menciptakan manusia itu pasti Allah sudah berikan aturan syariat berupa perintah, berupa larangan, perintah sholat, zakat, puasa, haji, larangan dari berzina, berjudi, minum arak dan yang lainnya. Kenapa? Karena Allah menginginkan kebaikan untuk hamba-hambanya. Itu yang Allah inginkan untuk kita semuanya ya akal Islam azakumullah wa Oleh karena itulah ya akhi, manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Maka Allah berikan kepada manusia akal di mana akal itu dia bisa gunakan untuk memahami ayat-ayatnya. Maka akal Islam azakumullah wa iyakum kita berpikir dan ber, dan terus berpikir sebetulnya kita hidup di dunia untuk apa sih? setelah kita meninggal dunia apakah kita akan mati setelah itu selesai tidak ada apa-apa lagi sudah kalau begitu bagaimana orang yang berbuat zalim bagaimana orang-orang yang berbuat ya keburukan setelah itu mati selesai tidak ada balasan sama sekali Gak mungkin Pak Lalu bagaimana dengan orang-orang yang beramal kebaikan Setelah itu meninggal dunia tidak diberikan balasan sama sama sekali Gak mungkin Pak Pastilah ada suatu hari nanti Allah akan berikan balasan kebaikan dan balasan keburukan. Akal berpikir. Makanya tegaknya hari kiamat itu sesuai dengan akal manusia. Dan di hari itu Allah akan memberikan balasan. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang mengamalkan keburukan sekecil apapun Dia akan melihat balasannya Dan siapa yang mengamalkan kebaikan sekecil apapun Dia akan melihat apa, apa namanya balasannya Akhal Islam azakumullah wa iyakum Dan subhanallah Pak Ternyata kita semua ketika berkata saya ingin masuk surga saya ingin masuk surga. Saya ingin mendapatkan kebaikan yang paling besar, apa itu surga. Ternyata membutuhkan kepada amal. Membutuhkan kepada apa? Kepada amal. Dan untuk meraih surga ternyata tidak mudah, Pak. Membutuhkan kepada apa, Pak? Mujahadah. Berjihad melawan hawa nafsu. Hawa nafsu. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu punya hawa nafsu, Pak. Ini hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu kata Allah apa? Innan nafsa la'ammaratum bisu. Hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada kebu keburukan. Yang namanya hawa nafsu manusia selalu menginginkan keburukan, selalu begitu. Berarti di situ harus berjuang melawan hawa hawa nafsu. Makanya Rasulullah SAW ya dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Najjar dari hadis Abu Dar ketika menyebutkan tentang hakikat mujahid orang yang berjihad itu siapa itu kata Rasulullah al mujahidu man jahada nafsahu li taatillah orang yang berjihad itu hakikatnya adalah yang menjihadi dirinya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam satu riwayat yang lain dengan lafaz afdalul jihad jihad yang paling utama adalah jihad melawan hawa nafsu dengan lafaz ini sahih Adapun lafaz yang lain yang disebutkan bahwa Rasulullah mengatakan min al jihadil asbar ila jihadil akbar kita pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar para ulama hadis mengatakan hadis itu mungkar ya. tapi dengan lafaz afdalul jihad jihad yang paling utama yaitu jihad melawan hawa nafsu itu yang sahih insyaallah mempunyai syawahid dan jalan-jalan yang menguatkannya Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Lihat ya. Ternyata untuk berbuat kebaikan kita membutuhkan jihad melawan hawa hawa nafsu. Sahih. Ya. Orang mau sholat Pak, mau sholat butuh jihad tidak Pak? Butuh jihad melawan hawa nafsu. Ketika kita mendengar ada naya ala sholat untuk pergi ke masjid, untuk sholat, terkadang ada kemalasan di hati gitu loh. Iya. Kadang ketika kita sibuk kerja, Panti panggilan adan terdengar. Kadang seringkali kita lebih mengutamakan pekerjaan daripada kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, bermunajat. Ada seorang pemuda, masya Allah bisa menaklukkan gunung yang tinggi. Ya, saya kemarin menaklukkan gunung Dieng. Saya kemarin manjat gunung Merbabu. Berapa meter? 3000 meter. Ternyata masjid yang 200 meter nggak bisa Pak Masjid yang cuma 300 meter dari rumahnya nggak bisa Pak Ternyata untuk berbuat kebaikan sulit tidak Pak Sulit, tidak mudah ya. Harus ada apa? Perjuangan Perjuangan Maka dengan perjuangan inilah Allah akan berikan kemudahan Allah berfirman apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana dan orang-orang yang berjihad di jalan kami. Kami akan mudahkan untuk mengamalkan jalan-jalan kami itu. Kami akan mudahkan ke jalan-jalan kami, jalan-jalan kebaikan itu. Naam, akal Islam, azakumullah wa iyakum. Oleh karena itu Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari ketika mensyarah Kitabul Jihad dalam Sahih Bukhari beliau mengatakan wal jihad dan jihad adalah batu ya al juhdi li muqatalatil adu. Jihad itu artinya kata Imam Ibnu Hajar ya e, mengerahkan semua kemampuan untuk memerangi musuh. Wal jihadu ala arba'i maratib. Lalu beliau berkata dan jihad itu ada empat martabat. Martabat yang pertama jihadun nafsi yaitu jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua jihadu syaitan, jihad melawan se setan. Yang ketiga jihadul fusa, kata beliau yaitu jihad melawan orang-orang fasik yang suka berbuat dosa besar. Yang keempat yaitu jihadul kufar, jihad melawan orang-orang kafir. Dan di setiap makna jihad ini ada hukum-hukumnya yang telah dijelaskan oleh para ulama, tidak sembarangan tentunya. Lalu beliau mengatakan, jihadun nafsi bita'allumil ilmi wal amali bih wa ta'limihi. Adapun berjihad melawan diri sendiri dengan cara apa? Menuntut ilmu, mengamalkan ilmu dan mendakwahkannya kepada manusia. Tuh, Pak, ya. Berarti jihad melawan diri kita dengan cara apa? Kata Ibnu Hajar, dengan menuntut il duduk di majelis taklim, mendengarkan kajian tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi SAW. Kemudian apa? Amalkan. Ini jihad, Pak. Bukan, bukan. Ya, sebagian orang menganggap ah ini bukan jihad. Kata siapa? Abu Darda berkata, siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu bukan jihad? Fattahim fi akli, tuduh itu akalnya. Jangan-jangan ada sesuatunya. Mu'ad bin Jabal berkata, wa mubahasatul ilmi jihadun. Membahas ilmu itu termasuk jihad, kata beliau. Ya. Berdakwah jihad, jihad. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa dakwah itu jihad yang besar, Pak. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan, "Fala tuti'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira." Jangan kamu menaati orang-orang kafir itu dan jihadi mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Ini ayat turun di, di Mekah sebelum disyariatkannya jihad dengan pedang. Jihad yang dimaksud dalam ayat ini adalah dengan dakwah. Dan ternyata Allah mengatakan bahwa berdakwah itu disebut dengan jihad dan kabira. Jihad yang apa? Yang besar Pak, Masya Allah. Oleh karena itu Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah berkata apa? Fal jihadu bil hujjati wal burhan muqaddabun alal jihadi bis sayfi was sinan berjihad dengan ilmu dan keterangan lebih di depan dikedepankan daripada berjihad dengan pedang dan panah. Ya, betul, Pak. Bahkan beliau mengatakan jihad dengan ilmu itu jihadnya orang khusus. Karena tidak setiap orang mampu untuk berjihad dengan ilmu. Kalau jihad dengan pedang, pedang senjata banyak orang bisa, Pak. Berjihad dengan senjata, mengangkat senjata, banyak orang mampu, tapi berjihad dengan ilmu, ya, membantah syubhatnya orang ateis, liberal dan yang lainnya, hanya para ulama, hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah kedalaman ilmu dan basirah yang mampu berjihad dengan ilmu itu ya akal Islam azakumullah wa iyyakum. Ikhwatul iman azakumullah wa iyyakum. Maksud saya berbicara ini adalah untuk memberitahu kepada kita bahwa ternyata jalan menuju kebaikan itu Pak harus membutuhkan kepada mujahadah. Membutuhkan kepada apa? Mujahadah, berjihad melawan hawa nafsu dan syah, syahwat. Ya. Kalau kita tidak berani berjihad melawan hawa nafsu dan syahwat, sulit rasanya Pak untuk kita bisa menaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak berjihad melawan setan yang namanya iblis kan ya, bersumpah. Apa kata iblis? Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau sesatkan aku, karena engkau telah sesatkan aku, aku akan halangi hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين Kemudian ya Allah, aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri. Dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan hambamu bersyukur. Sebagian ulama menafsirkan dari depan artinya apa? Dijadikan dia cinta dunia. Adapun dari belakang artinya dia jadikan ia lupa kepada kehidupan akhirat. Adapun dari kanan yaitu dengan syubhat pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Adapun dengan dari kiri yaitu dengan syahwat, ya, cinta kepada apa namanya popularitas dan yang lainnya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Ternyata memang jalan menuju kebaikan tidak mudah kan? Berarti kita harus menghadapi dua musuh. Musuh berupa hawa nafsu dan musuh berupa setan. Iblis dan bala tentaranya. Tidak mudah. Makanya tidak aneh apabila ternyata surga dikelilingi oleh sesuatu yang berat ya. Dalam riwayat Nasa'i dalam sunannya Lama Allahul jannah ketika Allah telah selesai menciptakan surga, Allah berfirman kepada Jibril. Unzur ilaiha, hai eh, Jibril, coba kamu lihat surga. Lalu Jibril kembali dan berkata, "Ya Rabb, ya, ma sami'aha ahadun." Tidak ada seorang pun yang mendengar tentang surga ya Allah, kecuali pasti dia berharap masuk surga. Kemudian Allah mengelilingi surga dengan sesuatu yang berat. Setelah itu Allah berfirman lagi kepada Jibril. Unzur ilaiha, lihat lagi sekarang. Dilihat lagi oleh Jibril. Kembali lagi dan berkata, Ya Rob, aku khawatir tidak ada orang yang berhasil masuk surga ya Allah. Kenapa? Khuffatil jannatu bil makarih. Surga ternyata dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disukai oleh hawa hawa nafsu. Masya Allah. Kemudian Allah berfirman kepada Jibril, lihat sekarang ke api neraka. Mereka Jibril pun melihat ke api neraka. Kemudian mereka Jibril kembali lagi dan berkata, "Ya Rab, tidak ada seorang pun hamba yang mendengar tentang api neraka pasti kecuali ia akan lari dari api neraka." Kemudian Allah pun mengelilingi neraka dengan syahwat. Kemudian Jibril kembali lagi kepada Allah dan berkata, "Ya Allah, aku khawatir tidak ada orang yang bisa selamat dari neraka." Kenapa? Karena neraka dikelilingi oleh syah, syahwat, Pak. Masya Allah. Ternyata untuk mendapatkan surga tidak mudah. Kita saja ya, terkadang untuk mendapatkan kesenangan dunia harus banting tulang, Pak. Saya kemarin ke Maratua ya sama teman-teman aduh capek juga ya naik speed dua dua setengah jam teman-teman bilang ternyata untuk mendapatkan kenikmatan dunia aja harus capek Ustaz iya iya saya pikir betul juga untuk mendapatkan kesenangan dunia aja harus capek banting tulang dan yang lainnya apalagi untuk mendapatkan apa surga Pak surga yang sangat mahal yang luasnya seluas langit dan bumi di mana kesenangan dunia dibandingkan dengan surga kecil sekali, kecil sekali. Makanya akal Islam azakumullah berarti jalan menuju kebaikan membutuhkan mujahadah. Membutuhkan apa? Jihad melawan hawa nafsu dan syaitan. Iya. Masalahnya apa? Yang namanya iblis dan setan itu lebih berpengalaman dari kita loh, Pak. Iblis itu sudah ada sebelum Nabi Adam ada. Iblis itu sudah ada ribuan tahun sebelum kita ada. Dan iblis sudah pengalamannya luar biasa, Pak. Ya. Ada orang berkelakar begini. Siapa katanya orang yang paling pintar dalam mengiklankan sesuatu? Siapa ya? Iblis. Kok bisa gitu? Iya, buktinya tuh. Iya. yang namanya narkoba itu kan membahayakan. Kok bisa laris ya? Oh itu pinternya iblis. Ya. Gimana caranya para pemuda itu menganggap narkoba ataupun yang lain itu jadi wah ini mantep lah, ini modern lah dan yang lainnya. Pinter iblis itu pak. Iblis itu faham betul tentang apa? Sifat-sifat manusia. Oh, manusia itu suka kedudukan, manusia itu suka ketenaran, oh suka suka dunia, suka wanita dan yang lainnya. Ini pintu yang akan dimasuki oleh iblis, ya. Untuk menggoda manusia. Terkadang laki-laki digoda oleh iblis dari pintu wanita. Ya. Terkadang seseorang digoda oleh iblis dari dari pintu apa? dari harta. Terkadang ada lagi yang digoda oleh iblis dari pintu apa? Dari pintu kelalaian. Ada orang dijadikan oleh iblis lalai, Pak. Sibuk main game. Ya. Sibuk main game. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara tipu daya iblis apa? Seseorang dijadikan e, sibuk dengan yang mubah untuk meninggalkan sesuatu yang yang pahala gitu loh Pak. Habis waktunya buat main game, habis waktunya untuk mengikuti sepak bola sana sini, sampai-sampai ada orang yang bangun jam 2 malam ngapain? Tajud bukan. Nonton Piala Champion. Salat tahajudnya lewat, lewat. Salat subuhnya juga lewat lagi. Ya Allah ya Rabbi. Ini kan musibah Pak ya akal Islam, azakumullah wa aku. Ternyata jalan menuju kebaikan tak semudah yang dibayangkan. Jalan kebaikan membutuhkan kepada mujahadah. Kita harus punya jiwa pejuang, Pak. Pejuang untuk mendapatkan surga. Kita harus juang. Ketika kita malas nih, mau sholat subuh, aduh lagi enak-enak tidur, adzan, Masya Allah. Orang yang berjiwa pejuang, dia akan berkata, ah sudahlah, saya tinggalkan aja. Saya segera berwudu pergi ke masjid sholat Masya Allah Ini orang memang menginginkan surga Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi kalau dia sholat tahajud Ya, lagi enak-enak tidur di bawah AC yang dingin dengan istri yang cantik, masya Allah, dengan selimut yang tebal, ya, kasurnya juga empuk, bangun dia jam 3 malam sholat tahajud, masya Allah, ini orang memang menginginkan surga, pak. Makanya disebutkan dalam riwayat Tabrani dan Imam Ahmad ya. Ketika seseorang bangun malam Allah berfirman kepada malaikatnya, "Hai malaikatku, ada apa dia bangun malam? Dia tinggalkan syahwatnya demi aku." Iya. Kata malaikat, "Ya Allah, dia mengharapkan mengharapkan ampunanmu, mengharapkan ridhamu ya Allah." Kata Allah, "Saksikan bahwa aku telah mengampuni dosanya." Masya Allah, ya. Luar biasa akal Islam azakumullah. Ada orang yang cinta duit, cinta harta, tapi ia paksakan juga untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia menginginkan surga. Surga dalam hadis Nabi SAW dirhamun sabakami'at alif dirham. Ada orang yang berinfak satu dirham tapi bisa mengalahkan pahala seratus ribu dirham. Kemudian para sahabat bertanya, "Kaifa dzalika kaya Rasulullah?" Bagaimana bisa itu hai Rasulullah? Kata Rasulullah, "Bisa." Rajulun ingdau malun kathir Ada orang yang hartanya melimpah ruah Lalu ia keluarkan dari harta yang banyak itu seratus ribu saja satu seratus ribu dirham Diinfakkan Yang satu lagi Ingdahu dirhaman Dia hartanya hanya cuma dua dirham Pak diambil satu dirham diinfakan. Bayangkan kalau bapak bapak punya duit di tabungan ada 5 miliar misalnya. Buat berinfak satu juta mudah nggak pak? Hah? Mudah. Duit saya masih banyak kok. Masih 4 miliar 999,99 juta. Iya. Yeah. Tapi kalau di kantong bapak, bapak nggak punya duit kecuali 200 ribu. Mau infak 100 ribu mikir nggak Pak? Mikir nggak? Wah mikir Pak Mikir 12 kali Mikir 20 kali Tapi yang dinilai oleh Allah itu perjuangannya Pak Perjuangan melawan kekiki, kekikiran Ternyata kata Rasulullah orang yang berinfak satu dirham bisa mengalahkan 100 ribu dirham Karena apa? Disitulah perjuangan untuk melawan kekikiran yang luar biasa Bahkan disebutkan dalam hadis kata Rasulullah SAW dahulu dan nah, hadis ini dikeluarkan Imam Al Hakim dalam Mustadraknya dengan sanad yang sahih. Dahulu ada seorang laki-laki yang beribadah kepada Allah selama 60 tahun lamanya Bayangkan beribadah 60 tahun. Setelah 60 tahun ber, beribadah, bayangkan tiba-tiba ada pelacur menggoda dia, nggak tahan, berzinalah dia enam hari enam hari berzina. Setelah enam hari berzina, dia pun sadar. Akhirnya karena dia malu, dia tinggalkan tempat ibadahnya itu. Pergi. Di perjalanan dia kelaparan. Sehinggalah ia di sebuah masjid. Di saat dia kelaparan itu tiba-tiba ada orang bawa roti dan memberikan roti ke dia. Ketika dia hendak memakan, dia melihat di pojokan masjid ada dua orang lain yang juga lapar. Akhirnya dia berkata mungkin orang ini lapar seperti saya. Akhirnya dipotong roti itu jadi dua, diberikan kedua orang itu, sementara dia tidak memakannya. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, apa katanya? Hai malaikat, coba timbang amalan soleh 60 tahun dengan enam hari berzina. Ditimbang ternyata lebih berat enam hari berzina. Lalu Allah berfirman lagi, coba timbang enam hari berzina dengan dua potong roti. Ditimbang ternyata jauh lebih berat dua potong roti. Allah pun memaafkan si hamba tersebut. Masya Allah, kenapa Pak? Karena dia berinfak di saat dia bu, butuh. Lebih besar lagi pahalanya. Karena itu membutuhkan kepada perjuangan yang luar biasa. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menilai seorang hamba dari kebaikan itu dari perjuangannya juga. Semakin dia berjuang capek untuk mendapatkan kebaikan, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin kurang perjuangannya melawan hawa nafsu, semakin kecil juga tentunya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Jadi inilah Pak, ternyata memang jalan menuju kebaikan itu harus dengan berjihad melawan hawa hawa nafsu. Siap nggak tuh bejat melawan nafsu? Siap? Ya harus siap lah. Kalau nggak siap gimana? Mau masuk neraka? Ya. Harus siap pak. Semua kita harus berkata saya harus berjawab berjuang hawa nafsu. Sebab kalau tidak saya masuk neraka. Kemudian setelah kita membahas tentang bahwa ternyata jalan menuju kebaikan itu butuh kepada apa? Mujahadah. Maka jalan yang kedua adalah kita membutuhkan ilmu tentang kebaikan. Membutuhkan apa? Ilmu tentang kebaikan. Kita harus tahu apa itu kebaikan. Apakah ada ilmunya dari Allah dan Rasulnya? Makanya di awal sudah saya sebutkan tadi, kebaikan itu apa? Kebaikan itu adalah yang dipandang baik oleh Allah dan Rasulnya gitu kan. Maka yang Allah turunkan dalam Al-Quran Yang Rasulullah sabdakan dalam hadis-hadis Itulah kebaikan Pak Maka kewajiban kita semua Pak Untuk mempelajari Al-Quran Mempelajari hadis-hadis Nabi SAW Sesuai dengan pemahaman para ulama yang diredoi Dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in Dan para ulama madhab yang empat Ya Supaya pemahaman kita lurus terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Wassalam. Coba setiap kita bertanya, sudah berapa ayat yang kita sudah pelajari? Al-Fatihah sudah pelajari belum tuh? Tiap hari baca Al-Fatihah? Ya, sudah belum difahami? Apa sih maknanya Bismillahirrahmanirrahim itu? Ya, apa sih maknanya Alhamdulillahirabbil itu? Apa sih tafsirannya ar rahmanirrahim Malik Maliki yaumiddin, kanak na'budu wa iyaka nasta'in. Sudah belum dipelajari Pak Jangan sampai Al-Quran itu menjadi apa? Bumerang pada hari kiamat Iya yeah. Kata Rasulullah apa? Al-Quranu hujatun laka au alaik Al-Quran itu akan menjadi hujah yang akan membela kamu nanti pada hari kiamat Atau Al-Quran akan menjerumuskan kamu ke dalam api neraka kalau kita mempelajari Al-Quran Pak Kita amalkan dalam kehidupan kita Itu Al-Quran akan bersaksi Ya Rob, dahulu si Fulan telah membacaku Ya Berikan syafaat kepada dia Sebagian dalam Tirmidhi Kata Rasulullah SAW As-sawmu wal-Quran yashfa'an li sahibihima yawmal qiyamah Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat Untuk ya, pelakunya pada hari kiamat Berkata Al-Quran Apa kata Al-Quran? Ya Rob Mana tuhun naum bil lail. Ya Allah, aku telah mencegah ia tidur di waktu malam untuk membaca aku, ya Allah. Fasyafi'ni fi. Berikan syafaat kepada dia untuk. Masya Allah, akal Islam, azakumullah wa iyakum. Lihat, Pak. Jadi Al-Quran yang ada di rumah kita ini hati-hati loh, Pak. Ya. Jangan sampai jadi pajangan doang. Itu Al-Quran bakalan ditanya dan akan bersaksi pada hari kiamat. Itu Al-Quran dibaca oleh kita atau tidak itu Ya Kita terkadang sibuk beli Al-Quran bagus-bagus Tapi nggak pernah dibaca nggak pernah dipelajari Bahaya tuh Pak Al-Quran akan bersaksi pada hari kiamat nanti Maka ya akhi Pelajari Al-Quran Pelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Rasulullah SAW mendoakan orang yang pelajari hadis Beliau bersabda, "Naddarallahu ra'an sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa addaha kama sami'a." Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku lalu ia menghafalnya, lalu ia memahaminya, lalu ia pun menyampaikan kepada orang lain. Tuh lihat subhanallah ya. Orang yang belajar hadis itu didoakan oleh Rasulullah supaya apa, apa? Supaya diterangkan wajah-wajahnya itu jadi bersinar gitu. Kelak nanti pada hari kiamat. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Sudah berapa hadis yang sudah kita pelajari, Pak? Terkadang di antara kita Sahih Bukhari aja nggak pernah megang. Boro-boro Kutubus Sittah, boro-boro Musnad Imam Ahmad. Ya. Yeah Arba'in Nawawiyah aja cuma yang 40 hadis nggak pernah kita pelajari, Pak. Beginilah kondisi umat Islam sekarang nih, Pak. Antum tahu orang-orang orientalis? Orientalis ini sebuah gerakan yang dibangun pada abad ke-17 Masehi. Yang tujuan orang orientalis anak ini adalah mempelajari Al-Qur'an dan hadis. Dan mereka berhasil membuat kamus besar hadis namanya Al-Mu'jam Al-Mufahros delapan jilid. Itu yang menulisnya siapa, Pak? Kalau Bapak ya e, pergi ke Jakarta ada sebuah perpustakaan di sebuah e, ma'had namanya Lipia. Bapak tanya di situ, oh, saya pengen tahu dong mau al-mu'jam al mufahros kamus besar hadis. Lihat, buka halaman pertama saya pengen nulis. Penulisnya Weng Sing. Weng Sing itu orang barat orang orientalis. Dia berhasil membuat kamus hadis terbesar di dunia. Dia ambil dari banyak buku hadis, Pak. Iya. Berharap yang punya mobil segera memindahkan ya, karena itu hak orang lain, jalan gak boleh diambil. Ikhwata Islam, azakumullah wa pun Kita lanjutkan. Sampai mana tadi, Pak? Eh? Ah, Wensing, ya. Itu kamus hadis terbesar, Pak. Yang membuatnya orang orientalis, Pak. Rupanya orang orientalis ini berhasil mempelajari kitab-kitab hadis. Tujuannya apa? Tujuannya ingin mempelajari kelemahan Islam. Bayangkan orang orang barat aja yang non muslim kok sibuk belajar hadis, Pak ya. Masa kita orang Islam nggak sibuk belajar hadis gitu loh, Pak. Iya. Yeah. Harusnya kita lebih sibuk lagi belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi SAW. Untuk apa? Untuk kita amalkan dan sebagai untuk membela agama kita ini, Pak. Orang-orang liberal terkadang berusaha bagaimana merusak agama kita ini, Pak. Kalau bukan kita-kita yang membela agama kita dan syariat ini, siapa lagi? Maka dari itulah untuk mengetahui jalan kebaikan kita membutuhkan ilmunya, Pak, ilmu. Oleh karena itu Al-Quran menyuruh kita menuntut ilmu Allah berfirman Yarfa'illahu alladhina amanu minkum Walladhina utul ilma darajat Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu dan mengangkat derajat orang yang berilmu di atas orang beriman derajat dengan beberapa derajat. Iya. Rasulullah SAW pun juga dalam hadis-hadis yang banyak menganjurkan kita menuntut ilmu, Pak. Iya. Bahkan Rasulullah memberikan keutamaan yang agung bagi orang yang mempunyai ilmu. Kata Rasulullah, "Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib." Keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah tapi tidak berilmu itu seperti bulan dibandingkan dengan bintang. Dalam satu riwayat yang lain, kafadli ala adnakum. Seperti aku dibandingkan dengan orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Masya Allah. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Maka siapa yang ingin meniti jalan kebaikan, hendaklah ia menuntut ilmunya supaya ia mudah untuk mendapatkan kebaikan itu. Kemarin saya bawakan hadis man salaka tariqan kami sufihi ilman sahalallahu lahu bi tarikan ilal jannah. Siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju sur Surga, Masya Allah. Ya, surga kebaikan yang paling besar. Ternyata untuk menuju surga butuh ilmunya, Pak. Ilmu itu adalah yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada dalam ilmu matematika rumus masuk surga, Pak. Tidak ada dalam ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu biologi, gimana sih cara masuk surga? Enggak ada. Adanya di mana, Pak? Dalam Al-Quran baca oleh Bapak wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri surga masyaallah ikhwatul Islam anzakumullah wa iyyakum ini yang kedua yang kita butuhkan Pak apa itu ilmu kekuatan ilmu tentang kebaikan yang pertama apa tadi? Berjihad melawan hawa nafsu. Yang kedua, ilmu tentang kebaikan. Punya ilmu tapi tidak mau berjihad susah. Itu ilmu nggak bermanfaat. Kita mau berjihad melawan hawa nafsu tapi nggak punya ilmunya juga, susah juga. Kita tidak akan dapat kebaikan. Ya. Yang ketiga, untuk menuju jalan kebaikan kita membutuhkan apa? Keinginan yang kuat, kata para ulama. Iya. Yaitu husnul qasdi. Niat yang benar, keinginan yang kuat. Harus ada keinginan di antara kita, Pak. Semua di antara kita harus ada keinginan untuk menjalani jalan kebaikan tersebut. Sebab tanpa ada keinginan, kita tidak akan mendapatkannya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum Nabi Adam ketika berbuat salah beliau pun dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi Adam menginginkan kebaikan, maka beliau pun bertaubat. Sedangkan iblis ketika berbuat salah ternyata tidak diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena iblis tidak menginginkan kebaikan. Dia tidak mau bertaubat. Yeah. Iblis tidak pernah mau taubat Bahkan iblis merasa dirinya lebih baik daripada siapa? Adam. Demikian pula siapapun yang tidak ada menginginkan dah hatinya terbetik keinginan untuk kepada kebaikan, sulit dia untuk dapat hidayah, Pak. Sulit sekali. Makanya terkadang, Pak, kalau kita ada orang melihat kok selama hidupnya berbuat maksiat di akhir hayatnya kok bertaubat. Itu karena memang sebetulnya di hatinya ada keinginan berbuat baik. Dia ingin berbuat baik, dia ingin taubat kepada Allah. Sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah Sallam "Qad kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan." Di zaman dahulu ada orang yang pernah membunuh 99 jiwa. Ada orang yang pernah membunuh berapa? 99 jiwa. Fasa'ala an a'lami ahli al-ard. Rupanya dia ingin kebaikan. Hatinya itu berontak, dia menginginkan taubat, dia menginginkan. Dia pun bertanya ke orang-orang tentang orang yang paling berilmu di muka bumi. Fadullah ala abidin. Rupanya ia ditunjukkan kepada ahli ibadah yang tak berilmu. Akhirnya dia datang, apa kata dia? Inna qad qatala tis'atan wa yang nafsan falau min taubat. Saya sudah membunuh 99 jiwa. Mastikah ada pintu taubat buat saya? Kata ahli ibadah berkata apa? Tidak ada dibunuh fakam malabiha mi'ah sehingga sempurna 100 jiwa 100 jiwa sudah dia bunuh tapi orang ini masih ingin taubat pak ada keinginan yang kuat dia ingin kembali kepada Allah tapi dia tidak tahu harus bagaimana fasa'ala an alami ahli arfudu fadulla ala rahibin dia pun bertanya ke orang-orang tentang siapa yang bisa ditanya kali ini dia ditunjukkan kepada seorang alim ulama Datanglah ia ke orang alim ulama itu itu ya dan berkata, "Innahu qad qatala ya, mi'atan nafsan." Ada orang yang sudah membunuh 100 jiwa, fahallahu min taubah? Apakah masih ada taubat buat dia? Maka orang alim ini berkata, "Faman yahulu bainaka wa bainat taubah?" Apa yang menghalangi kamu dengan taubat? Tinggalkan negeri kamu yang buruk itu dan pergilah ke negeri sana. Banyak orang-orang solehnya beribadalah kepada Allah bersama mereka. Rupanya orang ini memang menginginkan kebaikan, Pak. Akhirnya dia pun pergilah. Di tengah jalan, rupanya dijemput malaikat mau. Akhirnya malaikat rahmat dan malaikat azab berantem. Apa kata malaikat rahmat? Ya, innahu jaha bilan ilallah taiban. Ini orang datang mau taubat. Malaikat azab berkata, innahu lam ya'mal khairan qat, tapi dia belum pernah berbuat kebaikan sedikit pun juga. Lalu Allah pun mengirimkan malaikat dengan bentuk manusia. Disuruhnya diukur mana yang lebih dekat, ke negeri yang dituju atau ke negeri yang dia tinggalkan. Ternyata lebih dekat ke negeri yang dituju sejengkal. Ya, dia pun dibawa oleh malaikat rahmat. Ini orang menginginkan kebaikan, Pak. Maka dia pun berusaha mencarinya. Beda dengan orang yang tidak ada di hatinya keinginan kebaikan, Pak. Bahkan terkadang keinginannya selalu ingin berbuat buruk, keinginannya selalu ingin berbuat maksiat. Orang seperti ini sulit rasanya untuk taubat kepada Allah Subhanahu SWT Maka dari itulah ya akal Islam, jalan kebaikan tidak akan diberikan oleh Allah kecuali bagi orang yang menginginkannya. Adapun orang yang tidak menginginkan kebaikan tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ya. Yeah. Maka di antara kita harus ada Pak keinginan yang kuat selalu ingin taubat kepada Allah. Ikhwatat Islam, azakumullah wa iyyakum. Jalan kebaikan. Ternyata sudah saya sebutkan tadi ternyata untuk menuju jalan kebaikan kita butuh tiga bekal tadi. Ini cukup tiga bekal itu. Yang pertama apa? Berjihad melawan hawa Nah, Yang kedua apa? berilmu tentang kebaikan. Yang ketiga apa? Menginginkan kebaikan tersebut. Siapa yang terpenuhi tiga ini Pak, insya Allah Allah mudahkan kepada dia jalan-jalan kebaikan. Bismillah. insya Allah Taala. Iya. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi ayatnya, walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami kami akan mudahkan jalan-jalan kami untuk dia. Kemudian pembahasan selanjutnya apa Pak? Apa sih aral yang bisa menghalangi kita dari kebaikan? Ya, di sana ada aral yang menghalangi Pak. Dan ini menjadi sebuah terkadang penghalang yang sangat berat sehingga ia akhirnya terhalang dari kebaikan, Pak. Terhalang dari kebaikan. Apa itu, Pak? Yang pertama sombong. Yang pertama apa? Sifat sombong, Pak, sombong. Sombong apa, Pak? Sombong itu apa? Kata Rasulullah, sombong itu apa? Menolak kebenaran dan meremehkan orang. Sifat sombong itu gara-gara apa? Karena merasa lebih baik, lebih baik Makanya iblis berkata, "Ana khairum min." Aku lebih baik daripada Adam. Karena ada sifat ego tinggi dan lebih merasa lebih baik, akhirnya jadi apa? Sombong. Ini, Pak. Iblis tidak dapat kebaikan ternyata karena kesombongan. Fir'aun tidak bisa mendapatkan kebaikan karena kesombongan juga. Padahal Fir'aun sebetulnya yakin Pak Nabi Musa itu hak, benar. Allah berfirman wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulma wa 'uluwa. Mereka yaitu Firaun dan bala tentaranya mengingkari risalah Nabi Musa sementara hati mereka yakin akan kebenarannya. Karena apa? Karena kezaliman mereka dan kesombongan mereka. Makanya orang yang sombong itu sulit mendapatkan kebaikan, Pak. Sulit sekali. Hati-hati dari yang namanya kesombongan. Kalau kesombongan kan ada dua kesombongan kepada kebenaran dan kesombongan kepada manu yang paling berat yang mana yang pertama sebab itu sombong kepada Allah ya kalau ada orang yang sombong kepada manusia tercela tidak tercela tapi yang seperti ini terkadang masih menerima kebenaran ya ya tapi yang berat itu Pak kalau sombong kepada Allah dia mengatakan saya nggak takut neraka. Wallahi, saya pernah mendengar sendiri orang yang mengatakan begitu. Saya nggak nggak saya nggak takut neraka. Saya nggak putus surga. Saya pernah mendengar orang seperti itu, Pak. Bahkan saya punya teman dia cerita. Dia bilang begini, di kampung saya ini susah banget usah orang sholat sal. Saya pernah ngajak teman, eh ke surga yuk. Eh ke surga, sholat yuk. Apa jawab dia? La ikroha din. Tidak ada paksaan dalam agama. Lah. Ini kok bawain ayat setannya gitu. Iya. Diajak sholat bilangnya la, la ikrawafidin. Terus dia tanya lagi, kamu nggak takut sama api neraka? Lah, di neraka kan banyak perempuan cantik. Iya. Subhanallah. Dia kira api neraka itu tape kali Pak ya. Ini orang nggak ada takutnya kepada Allah, Pak. Ini orang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Iya. Ada lagi Pak orang yang mengatakan begini, biar saya yang menanggung dosanya, biar saya yang menanggung dosanya. Sombong sekali orang ini, Pak. Katanya dia mau menanggung dosa dia. La ilaha illallah. Buat nanggung dosa sendiri aja berat. Gimana mau nanggung dosa orang lain? Ini orang sombong, ini orang. Ya. Makanya seringkali kesombongan itu mencegah seseorang dari keba kebaikan berupa hidayah. Ya, berupa keimanan. Hati-hatilah. Makanya kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesom kesombongan. Walaupun sebesar biji sawi kesombongan, tetap itu mencegah kita masuk surga kata Rasulullah sallallahu Ya. Ketika ditanya, Hai Rasulullah, di antara kami ada yang suka bajunya bagus, sandalnya bagus." Itu sombong bukan? Bukan. Kata Rasulullah, "Allah itu indah dan suka keindahan." Tapi sombong itu adalah kamu menolak kebenaran dan menganggap remeh manu manusia. Ini pertama yang bisa mencegah seseorang dari jalan keba kebaikan. Yang kedua, Pak, Orang yang bisa terhalang dari jalan kebaikan apa Pak? Yaitu orang yang lebih mengedepankan dunia dan hawa nafsunya daripada kebaikan. Dia tahu kebaikan, tapi masalahnya dia lebih mengedepankan syahwat dan hawa nafsu. Lebih mengedepankan dunianya. Apa tahu tidak Pak, di zaman Nabi Musa ada orang yang sudah menguasai Taurat Pak. Allah ajarkan kepada dia ayat-ayat Allah Pak tapi sayang, sayang sekali orang ini ternyata lebih mengedepankan apa? Hawa nafsu dan syahwatnya, Pak. Akhirnya ia pun malah memusuhi Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka Allah ceritakan kisahnya itu dalam surat uh, dalam surat Al-Araf. Ayatnya saya lupa yang keberapa itu. Ya. Allah berfirman begini alaihim atainahu ayatina فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه Bacakan kepada mereka hai Muhammad tentang orang yang kami ajarkan ayat-ayat kami. Lalu ia pun lepas dari ayat-ayat kami itu. Lalu setan mengikutinya. Maka ia pun termasuk orang-orang yang sesat Padahal kalau kami kehendaki kami akan muliakan ia dengan ayat-ayat kami itu. Akan tetapi ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Masya Allah. Dia sudah tahu kebenaran? Sudah. Dia menguasai Taurat? Faham. Dia pun tahu Nabi Musa membawa kebenaran? Betul. Tapi kata Allah apa? Walakinnahu akhlada ilal ardi dia lebih condong kepada bumi, lebih cinta kepada dunia, wattaba'a dan lebih mengikuti hawa hawa nafsu. Ini yang berat, Pak. Makanya, Pak, penuntut ilmu harus betul-betul mengosongkan hatinya dari dua perkara ini. Lebih mendepankan dunia dan hawa nafsu. Sebab kalau misalnya dia menuntut ilmu tapi ternyata dia masih mengedepankan hawa nafsu, itu khawatir itu ilmunya tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhi, azakumullah wa iyakum. Siapapun dari kita yang ingin mencari kebaikan, fahamilah bahwa kita harus mengedepankan kebaikan daripada hawa nafsu kita. Kita harus mengedepankan kebaikan daripada syahwat-syahwat kita. Maka kalau kita masih membela hawa nafsu dan syahwat, kita tidak akan mendapatkan kebaikan sama sekali. Ikhwata Islam, Azzaikumullah Ini yang keberapa? Yang kedua, yang mencegah seseorang dari kebaikan, Pak. Ya. Yang ketiga, apa yang bisa mencegah seseorang dari kebaikan? Akhwat Islam, Azzaikumullah wa yakum yaitu lebih mendewakan akal dia. Dia menganggap bahwa akal itu segala-galanya. Sehingga akhirnya dia pun berbangga dengan pendapatnya sendiri. Menurut saya ini baik. Padahal kata Rasulullah SAW, salah minan muhlikat. Ada tiga perkara yang bisa membinasakan seorang hamba. Apa itu? Yang pertama, syuhun muta' Kebakilan yang diikuti yang kedua hawan muttaba, hawa nafsu yang dituruti. Yang ketiga ijabu kulli ra'yi kulli ra'yin bi ra'yih. Ya. Ijabu kulli sahibi ra'yin bi ra'yih. Berbangga dengan pendapat masing-masing. Dia merasa bangga dengan rokyunya, dengan akalnya. Padahal Pak, akal itu harus tunduk kepada Al-Quran dan hadis. Ya, kadang kita lihat ya, ada orang yang menolak Al-Qur'an dan hadis karena tidak sesuai dengan akal. Ini torikotnya orang liberal biasanya, Pak. Orang-orang Mu'tazilah para pendewa akal. Kalau Al-Qur'an tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan akal pikirannya, ditolak atau ditakwil, ditafsirkan sesuai dengan sejalan dengan dirinya. Iya. Yeah. Hati-hati, Pak. Makanya yang seperti ini sangat-sangat ya mencegah seseorang dari kebaikan. Ketika seseorang lebih mendewakan akal pikirannya ya daripada Al-Qur'an dan hadis daripada wahyu, ia akan tersesat jalan. Ya, ia akan tersesat jalan. Makanya kata Umar bin Khattab apa? Ashabur ra'yi a'da sunan. Orang yang selalu mengedepankan akal itu pasti memusuhi apa? Sunnah memusuhi apa? Sunnah Nabi, ajaran Nabi. Ayatum an yahfadhuha as-sunan an yahfadhuha. Mereka tidak mampu untuk menghafal sunnah, mempelajari sunnah. Apa yang terjadi? Mereka keluarkan ra'yu ra'yu ra'yu ra'yu. Akibatnya apa? Akibatnya mereka sesat dan menyesatkan. Ikhwata Islam azakumullah wa yakum. Pahamilah Akal diciptakan oleh Allah bukan untuk menentang Al-Quran dan hadis. Allah menciptakan akal untuk memahami Al-Quran dan hadis. Akal harus tunduk kepada wahyu. Dan wahyu lah yang harus dijadikan sebagai apa? Ya, sebagai komandan. Sebagai apa? Ya, bimbingan dalam kehidupan. Kalau ternyata ada wahyu tidak sesuai dengan akal, tuduh dulu akal kita. Oh, mungkin akal saya nggak paham ini. Ya. Kita terkadang ketika ada dalil yang tidak sesuai dengan akal kita, yang kita tuduh dalilnya, Pak. Ya, salah. Kalau dalil itu sudah sahih, oh, hadisnya sudah sahih, tapi kok kayaknya nggak masuk akal saya. Ah, mungkin saya nggak paham ya. Mungkin saya nggak paham. Saya tanya aja kepada orang-orang para ulama yang alim. Itu kan lebih bagus daripada orang yang menuduh Al-Qur'an hadis yang sahih karena tidak sesuai dengan akalnya. Akhirnya apa? Wah, ini hadis nggak benar nih. Hah? Yang nggak benar. Yang benar sih orang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim kok. Disahihkan oleh para ulama. nggak masuk di akal. <laughs> Wah, hebat sekali, Pak. Ya. Yeah. Saya pernah mendengar ada orang menolak hadis ini, Pak. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang masalah urusan dunia kalian. Itu kan sabda Rasul dalam Sahih Muslim. Gara-garanya waktu itu Rasulullah SAW ya, melihat para sahabat sedang mengawin-ngawinkan bunga kurma supaya berbuah. Kata Rasulullah, kalau kalian biarkan dan sesuai dengan takdir saja juga kalau berbuah pasti berbuah. Makanya para sahabat menganggap wah ini ya, Akhirnya enggak mereka lakukan. Akhirnya apa? Gagal. Enggak ada yang berbuah satupun juga. Akhirnya mereka mengadu ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kalian lebih faham tentang dunia kalian. Masalah dunia kalau masalah agama maka itu adalah urusanku. Ada orang berkata, "Ini hadis nggak masuk di akal. Masa Rasulullah nggak tahu masalah apa ngawin-ngawinin kurma? Nggak mungkin lah." Ya, Padahal itu adalah Sahih Muslim, Pak. Disahihkan oleh banyak para ulama. Bahkan Imam Nawawi ketika mencari hadis itu pun juga mensahihkannya. Tidak ada yang mentaifkan Tapi dia berkata apa? Gak masuk di akal. Iya. Masa Rasulullah enggak tahu? Ajib. Kita katakan subhanallah akal Islam azakumullah iya Ini akibat daripada mendahulukan apa? Akal daripada dalil. Maka ya akhi azakumullah inilah hal-hal yang harus kita ketahui dalam meniti jalan kebaikan. Semua kita menginginkan kebaikan alhamdulillah. Tinggal kita menuntut ilmunya lalu berjihad untuk mendapatkannya. Wallahu'alam Kita sekarang menuju tanya jawab. Ustaz, ini ada pertanyaan bagus nih. Allah kan berjanji kalau hambanya berdoa pasti dikabulkan. Tapi kenapa ya saya sudah berdoa berkali-kali belum aja dikabulin. Dengarkan hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya. Yastajibullahu du'a kulli muslim bi ihda Allah mengabulkan doa seorang muslim itu dengan salah satu dari tiga. Yang pertama apa? Allah berikan apa yang dia minta. Yang pertama. Atau yang kedua apa? Allah simpan di surga. Atau yang ketiga apa? Allah palingkan ia dari mara bahaya. Tuh, Pak. Kata Rasulullah SAW ya, Allah mengabulkan doa seorang hamba itu tidak harus dengan langsung dikasih, Pak. Rasulullah mengatakan Allah mengabulkan doa seorang hamba dengan salah satu dari tiga. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Oh pada melamun semua ini Hah? Udah berlapar apa ya Yang pertama Diberikan apa yang dia Ya Allah berikan kepada saya Ya harta yang melimpah ruah dikasih Atau yang kedua disimpan di surga dia berdoa ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kok nggak dikabul-kabulin juga ya Allah? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, nggak dikabulin juga. Ternyata Allah berfirman, "Hai hambaku, kalau aku kabulkan itu tidak baik buat kamu. Disimpan di surga." Karena terkadang kita ini menganggap, "Wah, itu baik buat saya," tapi Allah lebih tahu ilmunya bahwa ini bahaya buat kamu. Ya. Atau yang ketiga, dipalingkan dari mara bahaya. Iya. Ada orang berdoa, "Ya Allah, saya buka baru buka toko di di pasar. Tolonglah lariskan toko saya ini." Eh, besoknya kebakaran pasarnya. Semua kebakar kecuali tokonya. Dikabulin nggak Pak? Dikabulin. Cuman terkadang kita ini suka suudon sama Allah, Pak. Saya ini udah berdoa, berdoa, berdoa nggak dikabulin. Aduh, Allah nggak sayang sama saya. Kamunya sih suudon. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Yustajabu li ahadikum malam yastajil. Allah akan ijabah doa kamu selama kamu tidak tergesa-gesa. Kalau keluarga tergesa-gesa susah pak. Saya menjadi ingat di tahun 2000, 2003 ada ibu-ibu datang ke rumah saya pak. Ya tahun 2002 ya. Ada ibu-ibu datang ke rumah saya nggak pakai jilbab. Terus nangis-nangis saya bilang kenapa bu? Ustaz kata dia Saya dulu hidupnya Alhamdulillah berkecukupan Suami saya gaji, gajinya besar Tapi kadar Allah Tapi ya begitulah Ustaz Kehidupan kami semakin susah Semakin susah Sampai kami pun sudah menjual rumah Menjual mobil Dan saya terus berdoa Ya Allah perbaikilah, perbaikilah keadaan kami Dan saya kesel Sudah setahun gak, didoa, di, gak diijabah sama Allah Akhirnya sekitar empat tahun yang 4 hari yang lalu saya berbilang begini, ya Allah, kalau engkau tidak kabulkan doa saya dalam tiga hari ini saya nggak mau sholat ya Allah. Aduh. Ngancem Allah. Kata saya, "Ibu, ibu kok berani benar ngancam Allah?" Ya habis, kalau nggak mau dengerin doa saya, ibu sekarang aja nggak pakai jilbab. Ibu dulu waktu senang sholat nggak? Enggak. Dulu ibu waktu senang pakai jilbab? Enggak. Dulu ketika Allah berikan kenikmatan, ibu tidak mau mendengarkan perintah-perintah Allah. Sekarang ketika Allah ambil kenikmatan, ibu macam-macam sama Allah. Lucu Pak ibu-ibu ini kata saya. Itulah seorang hamba terkadang begitu Pak. Ya. Sebab orang yang berdoa dan tujuan utama dari doanya adalah pengabulan seringkali mudah putus asa. Dia selalu berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kok nggak di, nggak dikabulin. Setelah setahun, adalah mungkin Allah nggak sayang sama saya, kan? Udah sudon, sudon kepada Allah kan dosa besar nggak? Dosa besar pak. Makanya kata Umar bin Khattab, "Falyakun hammuka fid du'a al ibadah." Hendaknya keinginan kita yang paling besar dalam berdoa adalah ibadah doanya bukan pengabulannya. Sebab kalau kita hanya tujuan terbesar adalah pengabulan, yang mudah putus asa pasti, Pak. Karena Allah terkadang mengabulkan doa setelah 10 tahun yang akan datang, Pak. Allah yang Maha tahu. Rasulullah SAW saja terkadang doanya nggak langsung dikabulin. Ketika Rasulullah mendoakan beberapa pemuka Quraisy dengan supaya dihancurkan. Apa langsung dikabulkan oleh Allah? Enggak. Dikabulkan setelah beberapa tahun di perang Badar. Baru kemudian Allah kabulkan doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini Pak seperti anak kecil. Dia ngerengek sama mamanya pengen beliin es krim. Mamanya tahu ini anaknya nggak boleh makan es krim. Ngerengek lagi, "Ma, beliin es krim, es krim, es krim." Bagi dia itu enak. Tapi mama tahu ini nggak boleh, sama mama nggak boleh. Seperti itulah kita kepada Allah. Walillahil masal. Saya tidak katakan Allah seperti ibu tidak. Terkadang kita tidak tahu. Ya, kita menganggap ini baik buat kita, tapi Allah yang Maha tahu bahwa ini tidak tidak baik. Kita minta ya Allah, ya Allah, ya Allah, sementara Allah Maha tahu kalau dikabulkan ini tidak baik buat kamu ya, hai hambaku. Sudah akhirnya disimpan di surga aja, enggak dikabulin, sengaja oleh Allah nggak dikabulin. Karena Allah tahu ini tidak baik buat dia. Ya. Ustadz, saya berhenti bekerja karena di tempat kerja cari rezeki banyak maksiatnya, Ustadz. Istri saya mendukung, tapi rumah kontrakan sempit, kendaraan jelek, makan apa adanya. Apa ini baik buat saya dan keluarga, Ustadz? Kan, udah keluar nyesel <laughs> Jangan begitu, Pak. Kalau Bapak memang meninggalkan itu karena Allah, sabarlah Allah pasti ganti dengan yang lebih baik kata Rasulullah SAW "Mantaruka syai'an lillah awadallah awadahullah Fairumin siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Allah akan gantikan yang lebih walaupun terkadang yang lebih baik itu lebih sedikit yang penting ber berkah halal dan selamat dari maksiat saya jadi ingat lagi kisah di zaman tahun 2004 ada ikhwah ngundang saya untuk ngisi kajian di Tangerang ya udah dia datang ngejemput saya karena saya nggak punya mobil waktu itu di perjalanan cerita saya dulu kontraktor berhasil Ustaz tapi Allah ya saya ditipu orang saya buat kemudian bangkrut dan yang lainnya akhirnya saya kerjanya dari nol lagi ya saya bilang ke dia, Pak, keadaan kamu Bapak waktu dulu kaya raya dengan sekarang beda nggak? Di situ dia berpikir aja, beda banget sih Ustaz. Bedanya apa Pak? Saya dulu waktu kaya raya Ustaz, pagi-pagi itu anak-anak tadi saya udah ke karaokean kerjanya. Yang terdengar dangdutan musik dan yang lainnya. Ibu istri saya kalau keluar dan dandannya menor dan cantik, mempertontonkan aurat. Sekarang gimana Pak? Sekarang alhamdulillah di pagi hari sudah terdengar lantunan Al-Quran. Istri saya sudah pakai jilbab, anak-anak pun menghafal Quran. Nah, lebih baik yang mana? Yang ini sih, ya alhamdulillah kan Mendingan rejeki yang yang sedikit tapi alhamdulillah diberkahi oleh Allah, diselamatkan dari fitnah dunia dan syahwat daripada kita kaya raya ternyata malah apa? Ya lupa kepada Allah. Mungkin ketika bapak dulu kaya, bapak kurang bersyukur, akhirnya dicabut tuh kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatannya dicabut oleh Allah supaya bapak kembali kepada Allah. Nah itu dia ya. Kalau kita memang tujuannya untuk meninggalkan maksiat, khair, bagus Pak, luar biasa insya Allah. Tapi sabar, sabar. Kalau Bapak berkata kontrakan sempit, ya nggak apa-apa, sabarlah insya Allah. Kendaraan butut, ya masih punya kendaraan, alhamdulillah. Ya, lihat kepada yang lebih susah dari kita Pak. Lihat kepada yang lebih susah dari kita. Saya punya teman, dia setelah tahu kerja di bank nggak boleh, fatwa MUI juga nggak boleh, haram. Waduh, pusing dia. Akhirnya dia keluar. Akhirnya dia pusing, cari kerja susah. Dia pun berusaha gagal terus. Tapi masya Allah orang ini tidak putus asa. Setelah berkali-kali gagal dalam usaha, ya ternyata baru kemudian pertolongan Allah datang. Mulailah sedikit demi sedikit lancar usahanya, Pak. Sekarang alhamdulillah. Ya. Bahkan dia itu pak general manager di bank yang namanya GM di bank itu harus tahu sendiri deh apa namanya eh, gajinya ya fasilitasnya dan yang lainnya dia perlu tinggalkan tanpa pesangon tanpa pesangon pak iya akhirnya dia harus memulai dari nol tapi alhamdulillah istrinya mendukung sekali dia harus tadinya fasilitas serba ada kenikmatan ada, masya Allah. Ya. Ternyata dia pun berusaha, berusaha, berusaha. Alhamdulillah. Ada lagi ibu-ibu telepon ke saya, Ustadz, kenapa bu? Saya dulu bekerja di Belanda dan kedudukan saya di bank itu yang paling tinggi, nggak ada yang lebih tinggi dari saya. Saya sangat berkecukupan Ustadz. Semua keluarga saya yang nanggung hidupnya. Saya kemudian putuskan pindah ke Jakarta pernah saya di Bank Indonesia katanya apa di mana tuh di masjid mana gitu dia duduk mendengarkan penjelasan tentang riba saya merasa bingung ternyata bank konvensional itu riba waduh terus dia bawakan firman Allah fa illam taf'alu fa'dhanu biharbi minallahi wa rasuli jika kamu tidak mau meninggalkan riba umumkan perang melawan Allah dan rasulnya saya langsung aduh Kayak halilintar saya Ustaz. Bagaimana ini? Akhirnya saya tinggalkan. Saya tinggalkan, saya tidak peduli lagi dengan suami dan anak-anak saya yang saya protes. Ya, akhirnya Pak, dia tinggalkan. Apa yang terjadi? Ya, yang, yang terjadi dia diceraikan oleh suaminya. Ditinggalkan oleh anak-anaknya. Bayangkan, untuk meninggalkan riba dia berani sampai seperti itu, Pak. Ya. Berat. Tapi alhamdulillah kata dia, saya masih punya teman-teman di London yang punya relasi untuk bisnis. Saya hanya bisa bisnis melalui apa? E, komputer. Melalui itu alhamdulillah masih ada masukan-masukan. Masya Allah Si ibu ini tinggal sendirian Ditinggalkan oleh suami dan anak-anaknya Hanya demi untuk meninggalkan apa? Bank Luar biasa. Nah, inilah ya akal Islam memang masya Allah berat. Jalan menuju kebaikan itu terkadang apa? Berat, terjal. Tapi insya Allah pahalanya jauh lebih. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Insya Allah. Asal niat kita kebaikan. Insya Allah. Bagaimana cara mengajak kepada kebaikan Ustadz dengan share dakwah di media sosial, Facebook dan lain-lain. Itu semua wasilah Pak menuju kebaikan, tapi tapi ya, hati-hati dan super hati-hati. Banyak orang yang masuk ke dunia Facebook, media sosial, ternyata di di sana hanya debat, kusir, ya, membuka banyak pemikiran yang menyimpang, syubhat, isinya caci maki dan yang lainnya. ada manfaatnya Allah. Ya, daripada capek buat kayak gituan ngapain sih, Pak? Ada seorang istri ngadu ke saya, "Ustadz, suami saya kalau Facebookan sampai jam 3 malam." Istrinya dicuekin. Apaan? Kalau ditanya apa? Saya lagi dakwah. Masya Allah. Emang kamu Ustadz? Sudah cukup ilmu? bisanya LC langsung copas. LC kan langsung copas gitu. Mendingan sibukan dulu nuntut ilmu, kuatkan keilmuan. Berapa banyak hadis dan Al-Qur'an yang belum dihafal? Ya. Terkadang ada orang Masya Allah karena sudah sering meng meng mengkopas ilmu Dipanggil Ustad. Ustad padahal siapalah dia, dia bukan Ustad. Saya hanya katakan saya gelar dia digelarnya LC sama dengan saya. Cuman dia langsung copas gitu. Ini bahaya Pak. Makanya siapapun yang ingin berdakwah di media sosial, baik Facebook dan yang lain, super ketat sering muhasabah diri. Bahaya sekali Pak. Karena ini bagaikan senjata yang bermata dua. Ya. Terkadang niatnya untuk kebaikan dulu Pak tapi terseret kepada keburukan. Benar, Pak. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Buka Facebook, mau ngapain? Ya share kebaikan lah. Lama-lama lama-lama lama-lama menerima pertemanan dengan akhwat. Nah, kan mulai tadinya cuma mau mendakwahi aja sih, niatnya bagus. Lama-lama lama-lama apa? Mulai akrab, ngobrol. Ya, Akhwatnya sering nanya, "Akhi, kalau ini gimana?" Dijawab. Akhwatnya merasa kagum, "Wah, ikhwah ini Masya Allah ilmunya hebat ya." Ya. Mulai Pak setan di situ mempermainkan, Pak. Wallah berapa banyak perceraian gara-gara Facebook. Ada seorang suami datang ke saya, "Ustadz, istri saya sekarang kok berubah 180 derajat kepada saya." Semenjak kapan kata saya? Semenjak saya kasih dia HP Tuh kan ya. Main Facebook nggak? Diperiksa sama dia bener Main Facebook Ada kenalan laki-laki pasti tuh Bener Dan sekarang udah cerai Gara-gara Facebook pak Gara-gara Facebook ya. Ada lagi Akhwat yang Masya Allah tadinya jilbaber Jilbab ngeleber-ngeleber gitu ya setelah main Facebook, Pak, ya mulai jilbabnya naik tuh, naik, naik, naik ke atas. Setelah itu sekarang lepas jilbab sama sekali. Wallahi Pak, ini bahaya banget makanya. Iya. Yeah. Kalau kita tidak bisa berhati-hati, mendingan kita nggak usahlah main di dunia kayak gituan. Dunia maya itu Pak. Dunia maya itu masya Allah di sana itu tercampur kebaikan dan keburukan. Banyak sekali seringkali kita habis waktu kita untuk hal-hal seperti itu. Bahaya. Ya. Maka dari itu siapa saja yang ingin masuk ke dunia itu wajib berhati-hati, ekstra hati-hati. Daripada kita jatuh kepada keburukan, mendingan kita tidak perlulah main di dunia maya seperti itu. Ustaz, apabila istri tidak memperhatikan bahkan tidak mengurusi suami lagi, hak-hak suami tidak dipenuhi, salahkah apabila suami untuk bertaadud menikah lagi? Silahkan. <laughs> tidak salah. Toh Rasulullah juga dulu istrinya sembilan, tapi untuk umatnya tidak boleh lebih dari empat. Ya. Kalau antum menganggap kok oh, istri saya sudah tidak lagi memenuhi hak saya, Udah cuek sama saya Ya Kalau tidak bisa diperbaiki lagi itu istri Ya silahkan nikah lagi Tapi kalau masih bisa diperbaiki Silahkan juga mau nikah lagi ya. Karena yang namanya poligami diizinkan oleh syariat Gimana lagi Ya Cuman ada yang berani, ada yang nggak berani gitu aja. Ana minta doa agar kita tidak terlalu cinta dunia dan cinta akhirat. Atau mungkin ada dikirnya. Ya, dikir yang bagus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ada Ya Allah berikan di dunia kebaikan, akhirat pun kebaikan dan pelihara, pelihara kami dari adab neraka. Tapi jangan cuma doa-doa. Harus ada usaha Pertama memahami tentang hakikat dunia Dunia itu apa sih? Ternyata dunia itu hina di mata Allah Dunia tidak akan lama Fana Dan akan hancur Sementara kita akan segera meninggal dunia Ya Kalau kita pahami tentang hakikat dunia Dan bahwasanya kita ini di dunia sementara Sebentar Coba ya ya. Allah mengatakan wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu harinya di sisi Allah sama dengan seribu tahun yang kalian hitung. Berarti saat 24 jamnya di sisi Allah sama dengan seribu tahunnya manusia. Berarti kalau kita umurnya 60 tahun, ha, berapa jam di sisi Allah? Hanya 0,1,5 jam di sisi Allah. Hanya untuk 1,5 jam. Lalu kita korbankan kehidupan yang lebih panjang di mana akal ya Ustaz tadi dikatakan orang kafir mencari kelemahan Islam. Apa Islam punya ke kelemahan? Nah itu dia sampai sekarang pun mereka nggak dapat masalahnya pak. Sulit untuk mendapatkan. Tapi mereka mendapatkan hadis-hadis yang menyebutkan tentang kehancuran umat Islam itu kapan. Ya, seperti Rasul sabda, apabila kalian disibukkan dengan jual beli riba, lalu kalian pun lebih mengedepankan dunia dan meninggalkan memperjuangkan agama, Allah akan kuasakan kehinaan atas kalian. Oh, rupanya ini untuk menghancurkan umat Islam. Ya. Bagaimana supaya umat Islam itu apa? Berlomba-lomba kepada dunia. Kemudian berjual beli riba, sudah tidak mau lagi memperjuangkan agama Allah lagi. Ah, inilah bagaimana caranya umat Islam di seperti itu kan. Ya, akhirnya apa? Berhasil untuk merusak Islam ah, umat Islam itu dengan cara seperti itu ya. Kalau Islam azakumullah wa yakum. Ya. Suami nyeleweng istri kedukun, Minta air buat mengobati suami. Kata Rasulullah man atakahinan Siapa yang mendatangi dukun lam tukballahu salatun arba'ina laylah Salatnya tidak akan diterima 40 malam. Dalam satu riwayat itu riwayat Imam Ahmad ya. Dalam riwayat Muslim man atakahinan fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan ucapannya, sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa besar, Pak. Mendatangi dukun itu dosa besar. Ya, tidak boleh. Ibu saya sudah meninggal. Beliau punya tabungan terus saya belikan Al-Qur'an untuk pondok pesantren. Apa itu menjadi kebaikan dan pahala untuk ibu saya? Betul sekali. Bagus, Pak. Sebab selama Al-Qur'an itu digunakan akan terus mengalir pahalanya kepada ibu. Ya. Makanya kalau kita mau bersedekah untuk orang tua kita, sedekahlah yang sifatnya sedekah jariah. Pahalanya ngalir terus. Seperti membantu pembangunan masjid misalnya atau membelikan mushaf untuk disimpan di masjid supaya dibaca sama orang itu selama dibaca terus ngalir terus pak atau meng menggalikan sumur di tempat yang orang kekeringan ya di situ kemudian selama air itu digunakan oleh penduduk itu mengalir terus pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala ya yang berapa Hah? oh ya Saya punya utang Ustadz, tapi tidak punya uang buat bayar. Tapi saya punya mobil, tanah, dan aset. Ini saya jual salah satunya untuk bayar hutang, tapi istri tidak mengizinkan. Loh kok begitu? Ya. Sedangkan hutang saya jumlahnya besar dan sudah lama belum dibayar dan saat ini orang menghutangi saya sangat membutuhkannya. Jual walaupun istri tidak membutuh, tidak mengizinkan. Walaupun istri tidak mengizinkan Kecuali kalau itu memang tanahnya punya istri ya. Tapi kalau itu tanah-tanah punya antum Rumah-rumah punya antum Atau mobil-mobil punya antum Punya hak antum Bilang ke istri Saya tidak ingin hutang ini saya bawa ke kuburan ma. Sebab nanti di hari kiamat saya apa hutang akan dibayar dengan amalan soleh saya tidak mau bangkrut, saya nggak mau bangkrut. Kata Rasulullah, "Atadru namanil muflis?" Tahukah kamu siapa orang bangkrut itu? Kata Rasulullah. Kata para sahabat al-muflisu fina man la dirham wala mata. Orang bangkrut itu adalah orang yang ludes hartanya. Kata Rasulullah walakin al-muflis yaumal kiamat. tapi orang bangkrut nanti pada hari kiamat itu siapa? Maniati, yati ya bisolatin wasiyamin wahajin wasodakatin. orang yang datang membawa pahala solat, membawa pahala jakat, membawa pahala puasa, haji, tapi ia pernah menzolimi oh, orang, memukul orang, ya, belum ia pun membayar dengan kebaikan-kebaikannya. Habis semuanya buat bayar kezalimannya itu. Kalau sudah habis apa kata Rasulullah? Diambil dari dosa orang yang dizolimi tersebut, ditanggungkan ke dia. Dilemparkanlah ia ke dalam api neraka. Hadisnya saya dari riwayat Muslim ya. Coba ya akal Islam, kita nggak mau kan kalau kita termasuk orang-orang yang merugi pada hari kiamat? nggak mau. Berat ini, masalah hutang tuh berat, Pak, berat. Ya, jangan dianggap remeh. Baiklah, semoga yang saya sampaikan bermanfaat mudah-mudahan keberadaan saya selama di Kalimantan Sih terutama di kota Samarinda bermanfaat buat ikhwah sekalian. Mudah-mudahan pula di waktu yang akan datang kita bertemu kembali insyaallah taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.